Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka tal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Ikhwatul iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, majelis cahaya hati. Insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah. Kali ini kita bersama guru yang kita cintai, ayah, abimangi beliau, ayah anda Abi Cecep Hidayatullah. Beliau alumni pesantren Darussalam Gontor dan beliau mengawal majelis azikra ini. Dari hanya berapa orang berzikir sampai terus bertambah dan beliau terus menjaga Arifin dengan nasihat-nasihat beliau. Kali ini bersama kita menasihati tidak hanya Arifin tapi menasihati semua kita. Temanya adalah keterpaduan zikir dan pikir Dan kari kita Andi Beliau akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 152. Silakan buka, simak, mendengar pun dengan sungguh-sungguh mendapat rahmat Allah. Rahmati kami yang mendengar dan boleh jamaah mengikutinya. Silakan Al-Baqarah 152. Silakan Andi. billahi rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله العظيم Maka ingatlah kepadaku aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah halaqah dan pemirsa antv juga khususnya guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham qaddasallahu sirahu yang semua ini insya Allah senantiasa mendapat limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman tadi yang dibacakan firman Allah yang dibacakan oleh akhina fazkuruni azkurkum waskuruli wala Ini satu ayat yang agung yang Allah ingin juga berkomunikasi dengan hamba-hambanya yang beriman ini komunikasi berimbang. Tatkala kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Masya Allah. Di saat-saat badai sakaratul maut menimpa kita akhir hayat, jika Allah mengingat kita, maka akan Allah anugerahkan tanda-tanda kita diwafatkan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adan nama wa ilmullah. Yang artinya orang-orang yang beriman mengharuskan dirinya sendiri untuk berzikir kepada Allah setiap saat sebagaimana ungkapan Allah dalam Quran surat Al-Imran 190 191 Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa la junubim wa yatafakkaruna fi khalkis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar Dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berdiri kita dalam keadaan mencari nafkah apapun profesi yang Allah anugerahkan kepada kita duduk dalam kita muamalah manas. Ada reuni keluarga, ada walimatus safar, ada walimatun nikah, ada reuni grup-grup motor dan lain sebagainya. Kemudian berbaring, berbaring tatkala kita santai, selalu kita mencoba mengingat Allah. Tangan memegang komputer, mata mengarah kepada komputer, tapi hati tidak lupa kepada Allah Jalla jalalu Maka ketika kita berusaha mencari nafkah, insya Allah kita tidak akan berdusta. Insya Allah kita tidak akan memakap anggaran kolusi dan lain sebagainya. Karena sejatinya kita dimonitor oleh Allah Jalla Jalaluh. Wahuwa makum ainama kuntum. Dia makum ainama kuntum. Ya zat Allah beserta kalian di mana saja kalian berada. Jadi bukan alat CCTV saja yang Allah berikan kepada diri kita, di badan kita, yaitu yang bernama Rokib dan Atid, tapi Allah sendiri ada langsung memonitor kita. Tak Tatkala duduk, yaitu kita tadi muamalah manas, saat Allah memberikan anugerah kepada kita, kedudukan, karir, derajat, maka kita tidak akan bersombong ria. Tidak akan berbangga diri. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Tatkala musibah menerpa kehidupan kita, istri sedang hamil tua akan bersalin. Kendaraan roda empat dicuri oleh orang kemudian kedudukan kita di PHK. Alhamdulillah kita kembalikan ketika kita mendapat darajat, innalillahi kita kembalikan ketika kita mendapat musibat. Dua-duanya menjadi nilai-nilai ibadah itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memadukan antara syukur di satu sisi dengan sabar di sisi lain. Jadi karena ingat Allah, musibah pun menjadi berkah yang terjadi pada diri beliau. Ketika beliau khutbah Jumat, turun Alhamdulillah motor beliau yang sudah tua hilang. Dan beliau mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi roju. Jamaah tahu. Lalu jamaah itu mengirim motor baru. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Betul Abi? Ya. Nah, ya. Kemudian Allah juga mengisyaratkan agar kita tafakur tentang alam semesta ini. Tafakur tentang tanda-tanda, fenomena-fenomena zaman. Kenapa manusia nekat minum miras dioplos. Ya Allah. Jadikan isdet, benar nggak? Iya, kenapa nekat? Kemudian obat-obat bius. Tuh, Nanda anak-anak kecil tuh yang pengamen-pengamen tuh lem apa yang suka disedot-sedot tuh MIKI pun Masya Allah kecil-kecil udah masuk ke wilayah teler. Nauzubillah min. Nah, ketika dia cerdas akalnya jadi gubernur, ya begini begini nanti. Ya, nggak bisa konsentrasi memimpin wilayahnya. Maka tanda-tanda zaman ini kita baca. Sebab sekarang kita bisa dikatakan sedang memasuki area akhir zaman. Guru privat les, guru privat berenang, guru privat matematika. Kita datangkan ke rumah guru privat agama kita tidak datangkan. Bisa jadi anak-anak kita nanti demonstrasi tatkala tatkala Allah akan memberikan SK masuk surga jannatul naim. Tunggu dulu para malaikat. Saya didatangkan guru-guru yang bersifat duniawiah, tapi guru-guru agama tidak didatangkan kepada saya. Saya tidak dibawa ke majlis zikir saya tidak dibawa ke majlis taklim, saya tidak dikenalkan dengan masjid. Maka akhirnya saya rusak moral saya, saya durhaka kepada Allah, saya sengsara di akhirat ini, saya tidak ridho kepada kedua orang tua saya. Cek kembali, evaluasi kembali keberadaan orang tua saya supaya hukumnya seimbang dengan putra-putrinya yang tadinya tidak dikenalkan dengan nilai-nilai agama. Naudzubillah min dalik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup tidak lama. Sebentar. Ustaz Arifin sering mengulang-ulang bahasa ini. Maka peluang emas anugerah dari Allah jangan kita sia-siakan. Peluang emas tidak akan datang dua kali. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan satu minggu. Satu minggu bagaikan satu hari. Satu hari bagaikan satu jam. Satu jam bagaikan satu menit. Satu menit bagaikan satu detik. Tiba-tiba detik itu berakhir. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Israel memisahkan nyawa dari raga kita. Fa'ainal mafar. Fa'aina tazhabun. Sudahkah kita memiliki bekal-bekal ketakwaan yang berkualitas? Baik kita dalam rangka hablum minallah maupun dalam rangka kita hablum minan nas. Jamaah sekalian, Alhamdulillah kita senantiasa dipandu oleh guru kita untuk senantiasa mengingat Allah setiap bulan ya di awal bulan hari Ahad. Kemudian beliau berkeliling mendikirkan Indonesia. Karena dikir ini, Masya Allah, membuat suasana sejuk. Membuat suasana senang. Membuat suasana tentram sejatinya. Untuk bangsa Indonesia yang virus-virus kehidupan sudah sangat merasuk dan merusak bangsa ini. Akhlak yang rusak, saling mencaci maki satu dan yang lainnya, saling memfitnah. Ketika dia sebelum jadi gubernur rajin baca ayat kursi 10 ribu satu malam. Tetapi ketika kursinya sudah dapat, ditinggalkan ayat kursinya. Itu bukan zikrullah. Itu karena sesuatu ada yang dimaksud. Dan nanti di akhirat kamu minta zikir-zikir kamu, ibadah-ibadah kamu, kamu minta kepada manusia. Jangan minta kepada aku. Demikian Allah akan berfirman. Seperti halnya nanti di akhirat kelak. Dalam menghadapi tahapan akhir zaman ini, maka gizi-gizi rohani harus kita berikan terus. Agar Allah membentengi diri kita dan membentengi pula keluarga kita sebagaimana pesan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu oh angkusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Mungkin salah satu kita Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Kita akan makan anggur, akan makan apel, akan ma makan kesenangan-kesenangan kita di dunia ketika kita menengok dari jendela dunia ada anak kita di neraka. Kita bisa nggak bisa duduk manis. Kita tidak bisa enjoy memakan makanan yang kita sukai tersebut. Maka dengan demikian kesempatan-kesempatan ini mari kita gunakan semaksimal mungkin. Mungkin sore hari nanti kita sudah dijemput. Mungkin esok lusa atau minggu depan kita dijemput karena jadwal kita sudah pasti dan kita tidak tahu jadwal kita kapan akan kembali ke hariban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa tazawwadu fa inna taqwa. Berbekalanlah kalian sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku Aku pun berzikir pada kalian. Dengarkan dengan iman. Ini kalam Allah. Ini mukjizat. Dan ini keniscayaan terjadi. Berzikirlah kalian kepadaku. Aku pun berzikir pada kalian. Allah berfirman dalam hadis kudsi. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Bainama abdi dakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Karena hatinya ingat Allah, lisannya bergerak menyebut nama Allah. Tak kalah hambaku menyebut nama diriku pada dirinya. Dia zikir sendiri-sendiri. Tengah malam, pojokan masjid. Tidak terdengar lirih hanya untuk dirinya terdengarnya dia sebut nama Allah apa jawab Allah aku sebut namanya pada jat dan tak kalah hambaku menyebut namaku di malak di tengah halayak ramai halakoh zikir, majlis zikir melalui media televisi yang kita cintai Antv ini ia bangga menyebut nama Allah karena ia bangga bertuhan Allah sebagai Rabb, Ilah, Malik, Khalik alam ini yang ia rindu berjumpa dengannya, yang ia ingin semua makhluk Allah ingat kepadanya. Melalui zikir dia berdakwah dan dia bangga menyebut nama Allah. Allah menjawab, "Aku pun bangga menyebut namanya di tengah para malaikatku." Tanya berjawab, gayung bersambut. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Kita bangga menyebut nama Allah. Lebih bangga lagi, nama-nama kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kau sebut aku, aku sebut kamu. Kau ingat aku, aku ingat kamu. Kau banggakan aku, aku banggakan kamu. Karena itu berzikirlah setiap kesempatan. Fi kulilam hatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jazakumullah ya Anda tercinta Kiai Haji Cecep. Hidayatullah. Terima kasih Andi.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.